PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Tenang Abi, aku akan mencobanya. itu dia, aku akan melemparnya. Ah! Raden, tepat mengenai kepalanya. Oh, iya, Kidandung, Kidandung, ah, Kidandung pasti sudah mati. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Ke, kepalanya, kepalanya hancur. Ayo, ayo, kita tinggalkan tempat ini cepat, Den. Tapi, Bi, Kidandung, Kidandung, biarkan saja orang itu, Den. Bukankah Raden memang ingin membalaskan sakit hati Ibunda Raden? Oh, Kidandung sudah banyak menyusahkan kita. Ayolah, kita pergi. Baiklah, Bik. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules diare dan disentri Perut melilit kebirit-birit Stop, stop Dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop fat. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Saset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asti Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Isar Sponsen. Ide cerita, C.C. Sukyar, teknik dan montase, Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-40 ini didukung oleh Ari Akik sebagai Resi Wanayasa, Rio sebagai Raden Purbaya, Yulia sebagai Cempaka, Tata Burhan sebagai Ki Sampar Angin, Iwan Dahlan sebagai Ki Prabangkara, Herman sebagai Jatis, Idris Apandi sebagai Ki Dandung dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mayang akhirnya berterus terang bahwa ia telah hamil oleh Saka Palwaguna. Untuk itu, Resi Wanayasa memanggil keempat muridnya dari Bukit Batu Larang yang sedang menjalani tirakat guna memecahkan rahasia kincir metu pada tingkatan khusus. Akan tetapi Saka Palwaguna yang bertemu dengan Mayang tidak mengakui semua perbuatannya, bahkan menyatakan bahwa ia tidak mengenal dengan Mayang. Kemudian, Resi Wanayasa memerintahkan untuk mencari bukti langsung ke desa Beringin Watu. Akan tetapi, baru saja mereka meninggalkan padepokan Gua Larang. telah terjadi di padepokanku. Ah, ah, ah, aku harus melihatnya segera. celaka. Kebakaran terjadi di dua tempat. Pasti ada yang membuat kekacauan ini. Sekelompok orang datang menyerang padepokan kita dari berbagai arah, Kakang. Kakang, hei! Wanayasa, aku datang untuk membuktikan kehebatan dari Gua Larang, Wah, kehebatan dari kincir metu kalian. Eh, eh, eh, eh, eh. Rupanya sampar angin yang mengunjungi padepokan kita, Jatis. Iya, Kakang. Sampar angin dan banyak lagi kawan-kawannya, Kakang. Eh, Kakang Prabangkara, Itulah orang yang kau cari. Wah, celaka. Ah, disampar angin mengajak serta tabang tara kakak seperguruannya. Jatis, ya. kau hadapi Kisampar. Biar aku mencoba menahan Prabangkara. Ah, baik kakak. Hei, eh, Sampar angin. Ayo hadapi aku. Jatis urut sarumpa. Ah, Ayo. Hei! Hey! <laughs> Jatis Purut Sarumpa yang merupakan salah seorang maha guru dari Padepokan Gualarang segera saja membuka jurus kincir metu tingkatan ke-8. Tingkatan tertinggi dari kincir metu yang dikuasainya. Karena ia mengetahui sedang berhadapan dengan tokoh kelas 1 dari golongan hitam. Sementara itu, Resi Wanayasa kini tengah berhadapan dengan Prabangkara, kakak seperguruan dari Kisampar Angin. Kasihan sekali nasibmu, Wanayasa. <laughs> Kasihan sekali. Kau yang seharusnya menjadi orang yang paling terhormat di tanah Pasundan. Kini terpaksa tinggal dan mati di tempat seperti ini. Ah, <laughs> Kara. Eh. kenapa kau tiba-tiba saja datang ke tempatku dengan cara seperti ini? Hah? Aku tidak merasa pernah membuat satu persoalan denganmu. <laughs> ya, Memang kita tidak pernah mempunyai persoalan. <laughs> ah, tapi aku kini justru akan mencari persoalan denganmu. <laughs> aku ingin membuktikan kehebatan kincir metu yang kau bangga-banggakan. Lingkaran hari lintar hitam. Ya, Ah, aku harus berhati-hati menghadapinya. Hup! <laughs> Akan kulihat sampai di mana tenaga tuamu. <laughs> Iya! Setan, dia masih dapat menahan seranganku. Ah, benar-benar hebat setan tua ini, ha? Ah, hei! Kau memang hebat, Wanayasa. Tapi sekarang, kau hadapilah seranganku berikutnya. Prabangkara, salah satu tokoh utama dari golongan hitam yang jarang menampakkan diri dalam dunia kependekaran tanah Pasundan, mulai membuka ilmu andalannya, yaitu lingkaran halilintar hitam. Sedangkan Resi Wanayasa yang melihat dan mengenali bahaya segera saja membuka kincir metu tingkatan ke-9 yang baru saja dikuasainya. Setan, dia masih dapat menahan seranganku. Ah, benar-benar hebat setan tua ini, ha? Ah, hei, kau memang hebat, Wanayasa. Tapi sekarang Kau hadapilah seranganku berikutnya. Up. Hai, Kara. Siapakah yang telah membayarmu untuk datang kemari? Untuk apa kau tahu itu, Wanayasa? <laughs> Apakah kau juga akan membayarku agar segera meninggalkan tempatmu ini? <laughs> wanayasa, Wanayasa. Ah, kasihan sekali. Seandainya saja kau tidak memiliki penyakit di selangkanganmu, <laughs> tentu kau yang akan naik tata. <laughs> Ah, kenapa kau diam saja, Wanayasa? Hah? Kenapa? Kau bingung, aku dapat mengetahui hal itu, ha? <laughs> Kau dan saudaramu, sempak wajah, memang sama bernasib sial. <laughs> ayo, ayo layani aku terus, Wanayasa. ha? Aku harus menyerahkan mayatmu pada seseorang yang menjanjikan imbalan besar padaku. Hehehehe. <laughs> Ayo. Oh, Pertempuran di padepokan Gualarang kini menjadi semakin ramai. Seluruh murid dari padepokan telah keluar dari pondokan mereka. Dan kemudian, baik secara berkelompok maupun perorangan, mereka bertempur dengan musuh yang menyerang padepokannya. Sementara itu senja sudah mulai turun. Dari kelompok Kisampar Angin Dika Hanggara, Ki Gandung Amoksa, Pendeta Gerinda Sana, dan muridnya Rakosa Pala mengamuk, membunuh para murid dari Gua Larang. Dan di salah satu sudut pondokan, tampak Cempaka sedang berusaha menahan Raden Purbaya yang ingin melibatkan dirinya dalam pertempuran itu. Ah, jangan Raden, belum saatnya. Raden tidak boleh ikut bertempur. Tapi Bi, aku adalah murid daripada padepokan ini. Bagaimana mungkin aku berdiam diri melihat kakak-kakakku yang lain sedang menyabung nyawa? Oh, tidak, jangan Raden. Raden mempunyai banyak tanggung jawab yang lebih penting. Raden harus kembali merebut karang sedana. Oh, ingatlah pesan Ibunda Raden. Ibunda Raden mengharapkan banyak pada Raden. Oleh karena itu, Janganlah Raden putuskan harapan Ibunda Raden sampai di sini. Tapi Bi, masakan aku harus melarikan diri sebagaimana seorang pengecut? Jangan Raden, keadaan saat ini sudah terlampau serius. Terlalu banyak musuh yang datang. Nah, itu Raden. Lihatlah, sampai-sampai yang resi pun terpaksa turun tangan. Hamba kira sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Raden. Meninggalkan tempat ini? Lalu, kemanakah kita akan pergi, Bi? Kita ke Bukit Batu Larang, Den. Di sana banyak sekali terdapat gua-gua yang dapat kita gunakan sebagai tempat persembunyian. Ayolah, tapi Bik, ayo Den, jangan menunggu sampai keadaan jadi semakin parah. Sekarang kita masih mempunyai harapan untuk melarikan diri. Ayo, kita keluar dari belakang sana. ada apa lagi, Dan? Iya. Iblis gelap itu, Bi. Itu, dia Oh, celaka. Kidandung Angoksa. Pasti dia datang kemari untuk mencari Raden. Aku tidak takut, Bi. Kali ini, aku akan menghadapi iblis gelap itu. Oh, jangan, Den. Jangan. Jangan lakukan itu. Oh, Raden akan kembali ditangkap oleh Kidandung. Dan kita akan diserahkan pada Kisentana yang pasti menyuruhnya. Ayo, ayo sembunyi, Den dia sudah pergi. Ayo, kita pergunakan kesempatan ini. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilih andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Raden. Oh, lihat, itu pendeta botak yang melukai Ibunda Raden. Awas, sembunyi. Pendeta itu pasti sudah mengenal Raden. Uh, mm, kita akan berlari melalui halaman luas itu. Uh, mungkin akan ada yang melihat kita jika kita tidak hati-hati. Nah, uh, ayo Raden, mereka tidak berada di sekitar sini. Uh, ayo, ayo. Cempaka, pengasuh Raden Purbaya yang cerdik, setapak demi setapak berhasil membawa Raden Purbaya menuju ke arah pinggiran kawasan belakang dari Padepokan Gua Larang. Akan tetapi ketika kedua anak itu akan menyeberang, melintasi halaman belakang, Kidandung Amoksa yang memang sedang mencari mereka, sempat melihat bayangan mereka melintas. <laughs> Anak kura-kura itu memang cerdik. <laughs> ya, benar-benar cerdik. Tidak mungkin akan berhasil mengelabui aku Kidandung Amoksa. <laughs> akan kutangkap kau kura-kura kecil. Eh, di mana kedua kura-kura kecil itu? Hm, tempat ini ternyata penuh dengan batu-batuan besar kecil. Hmm. kura-kura itu <laughs> memang cerdik. <laughs> Tapi jangan harap dapat mengelabui aku. Hai, kura-kura kecil. Keluarlah kalian. Percoba kalian bersembunyi. Aku sudah tahu tempat persembunyian kalian, ha? Oh, celaka Raden. Dandung mengetahui tempat persembunyian kita. Tenang saja, Bi. Jika iblis gendut itu datang, aku akan menghadapinya. <laughs> Ayo keluarlah kalian, ha? Kenapa kalian berdua saja? Di manakah ibundamu itu? Kemudian naik ke atas batu yang paling tinggi yang berada di sekitar tempat yang dicurigainya. Oleh karena itu, segera saja dia dapat melihat tempat persembunyian Cempaka dan Raden Purbaya. Kora-kora, ayo keluarlah. Hah? Ciluk ba. <laughs> Mau kemana lagi kalian bersembunyi kura-kura kecil? Ayo ikut aku, ha? Ki Dandung segera saja meraih lengan Raden Purbaya. Akan tetapi dia tidak menyangka Raden Purbaya kini bukanlah anak yang dikenal satu bulan yang lalu. Raden Purbaya membiarkan saja tangan Kidanung yang akan mencekalnya. Tapi bersamaan dengan itu, sisi telapak tangannya dengan keras memukul salah satu jalan darah yang cukup berbahaya. Ayo, ayo Raden, cepat, pergunakan kesempatan ini, lari Raden. Tunggu, Bi, Aku akan membunuh iblis kejam ini dulu. Oh, sudah, Raden. Pergunakan kesempatan ini sebelum kawannya yang lain tiba. Tapi iblis ini ah, sudah, Raden. Ayo, ayo cepat. Eh, Baiklah, Bi. Ah, oh, setan. Kura-kura itu dapat melumpuhkan aku. Oh. Pukulan yang tidak kusangka-sangka itu tepat mengenai jalan darah besar di pinggangku ini. Oh, hebat sekali. Baru beberapa minggu anak itu tinggal di sini. Oh, kini bebas sudah. Untung tenaga anak itu belum seberapa. Jika tidak, tentu aku dapat seharian tak bergerak di sini. Oh, oh, oh. Hmm, mau lari kemana kau setan kecil? Aku pasti akan menangkapmu dan memberi hajaran padamu. Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol Prokol Sirup Produksi Kalbi Farma Raden, kita harus masuk dan bersembunyi di dalam salah satu gua ini. Jangan bi, kita dapat ditemui Ki Dandung jika kita berada dalam gua. Karena kita tidak dapat mengetahui di mana Ki Dandung berada. Dari atas batu-batuan ini, kita dapat melihat Kidandung dan dapat pindah ke tempat persembunyian lain jika Kidandung menuju ke arah kita. Oh, awas, itu Kidandung menuju ke arah kita. Bersembunyi Raden. Hmm, mungkin pertempuran di padepokan ini sudah selesai dan mereka tentu kini sedang mencari-cariku. Aku harus memberi tanda pada guru agar dia tidak menjadi cemas. Hei, siapa itu? kau <laughs> kau kura-kura kecil, ayo keluarlah, kau tidak akan kusakiti. Hmm, gua-gua ini bertebaran di atas dan bawah bukit batu. Ah, coba aku lihat di bawah sana. Kidandung ada di bawah kita, Bi. Aku akan menjatuhkan batu ini tepat di atas kepalanya. Oh, Jangan, Raden. Seandainya Raden tidak dapat mengenainya, tentu tempat persembunyian kita akan dapat diketahui. Tenang, Abi. Aku akan mencobanya. Nah, itu dia. Aku akan melemparnya. Oh, Raden, tepat mengenai kepalanya. Oh, iya, Kidandung, Kidandung, ah, Kidandung pasti sudah mati. Biar aku akan melihatnya, Bik. Hup. Heh, ah, dia tidak bergerak. Matikah dia? Ki, Kidandung. Bagaimana, Kidandung. Den? Bagaimana, Den? Matikah Kidandung? Coba, aku balik tubuhnya, Bi. Ke, ke, kepalanya, kepalanya hancur. Ayo, ayo, kita tinggalkan tempat ini cepat, Den. Tapi, Bi, Kidandung, Kidandung, biarkan saja orang itu, Den. Bukankah Raden memang ingin membalaskan sakit hati Ibunda Raden? Oh, Kidandung sudah banyak menyusahkan kita. Ayolah, kita pergi. Raden Purbaya yang semula berkeras ingin membunuh Kidandung Kini hatinya menjadi berdebar, gemetar, melihat Kidanung telah menjadi mayat akibat perbuatannya. Sementara itu, di padepokan Gua Larang, Kisampar Angin bersama dengan kawan-kawannya berhasil membunuh banyak murid-murid padepokan Gua Larang. Akan tetapi, Resi Wanayasa sendiri berhasil mendesak Prabangkara dengan kincir metunya. Ah, Prabangkara! Kau harus mempertanggungjawabkan semua ini. Aku terpaksa akan menghentikan keangkara murkaanmu ini. Ya, kau sudah terlampau banyak menyusahkan orang. Aku tak dapat berbuat lain selain membunuhmu. Kau kira aku aku sudah kalah? Hah? Aku belum menyerah, Wanayasa. Hei, ini kau rasakanlah keris apiku ini. Ah, baiklah. Aku akan melayanimu juga dengan senjata. Agar kau pun menjadi puas. Ketika kedua tokoh angkatan tua itu sudah siap untuk memulai kembali pertarungannya, tiba-tiba sebuah benda meluncur dan jatuh menancap di tengah-tengah mereka. Oh, si jerangkong hidup. ah, <laughs> kau terkejut melihat benda itu, Wanayasa. <laughs> Sabarlah, Tuan. Wanayasa bukanlah lawanmu. <laughs> Serahkan saja dia untukku. Maaf, maaf Tuan. <laughs> Baiklah, silahkan, silahkan Tuhan hadapi si wanayasa itu. Ah, ternyata si cerangkong hidup masih berumur panjang. Ah, hancurlah kini dunia kependekaran. Tokoh Angkara Murka ini tak akan ada yang sanggup menghadapi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop, dengan intro stop. Intro stop, pil stop thread, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop thread. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma Seraset. Kehadiran besi putih berbentuk kelelawar semakin membuat Resi Wanayasa yakin bahwa si jerangkong hidup, tokoh misterius yang pernah malang melintang sekitar 20 tahun yang lalu, kini telah kembali lagi. Nah para pendengar sekalian, Apakah yang akan terjadi dengan Resi Wanayasa? Apakah ia sanggup menghadapi si Jerangkong hidup? Dan bagaimanakah dengan nasib Saka Palwaguna dan Mayang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.